Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qal ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Aina wasalna? Zubat? وصلنا وكبرا وكبرا لسائر انتقال لكنما التسميع فعل اعتدال والرجل الركيع جاء في مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه Kita masih membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Di antara sunnah-sunnah sholat adalah melaksanakan atau membaca, mengucapkan takbiratul intikolat. Takbiratul intikolat adalah takbir yang diucapkan dalam sholat selain takbir ihram. Namanya takbir intikolat. Ada takbir ihram, ada takbir intikolat. Jadi takbir intikolat adalah takbir yang dibaca ketika berpindah dari satu rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain. Misalnya mau ruku, mau sujud, bangun dari sujud. Nah itu sunnah untuk kita membaca takbir. Namanya takbirnya itu takbir intikolat itu namanya. Wakabiron lisa irintikoli dan danya bertakbirlah di dalam setiap perpindahan dari satu rukun fi'li ke rukun fi'li yang lainnya. Lakin nama tasmi'u fi'li dali. Agar tetapi Ketika kita melaksanakan i'tidal, maka tidak membaca takbir. Kita membaca sami Allahu liman hamidah. Itu namanya tasmi'. Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi takbirnya itu kapan dan mulai kapan sampai kapan? Kemarin sudah kita jelaskan atau pelajaran yang lalu tentang takbir ihram maka ketika ruku, faham kita bertakbir ketik, bersamaan dengan memulai ruku. Allah. Kemudian diteruskan sampai ketika sampai ke ruku. Ketika sampai ke ruku baru bar gitu. Begitu pula ketika i'tidal. Bangun dari ruku mau i'tidal. Sami Allah. Jadi mulai bangun udah sami Allahu liman hamidah baru lepas gitu. Jadi selesai seperti itu. Ketika sujud juga seperti itu. Nah, sedangkan hikmahnya kenapa? Kalau ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya itu dengan membaca takbir, kenapa nggak baca tahlil? Kenapa nggak baca istighfar, tapi membaca takbir? Gitu. Dan karena apa? Karena kita di dalam hadrat ilahiyah. Sholat itu adalah hadrat ilahiyah. Kita ketika sholat itu berarti kita sholat menghadap kepada yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha pengasih, yang maha segala-galanya. Kita tergantung kepadanya, semua urusan kita itu kepadanya. Oleh karenanya, hendaknya ketika kita melaksanakan sholat, ingat-ingatlah hadisnya Nabi yang artinya begini. Setiap kali seorang muslim itu melaksanakan ibadah sholat, setiap kali itulah Allah Ta'ala menghadap dan mendekat kepadanya. Ketika seorang muslim itu terlintas dalam hatinya yang selain Allah, selain Allah itu di sini maksudnya selain tidak berkaitan dengan yang apa yang dibaca, tidak terkait dengan mentadaburi apa yang dibaca atau yang dibaca dengan imam oleh imam. Maka berarti terlintas dalam hatinya selain Allah. Ketika terlintas dalam hatinya selain Allah, maka Allah Ta'ala berkata begini, Abdi, Yara ila ma huwa khairun minni, Hambaku telah melihat dan menoleh berpaling kepada sesuatu yang lebih baik dari aku. adakah lebih baik daripada Allah? Jadi kalau kita sholat kemudian terlintas dalam hatinya sesuatu yang selain Allah, maka Allah berkata demikian. Sekali dimaafkan. Dua kali dimaafkan. Tiga kali kalau masih tetap begitu, maka kemudian Allah mencampakkan sholatnya seperti kalian mencampakkan baju yang sudah usang. Nah, gitu. Jadi, bisakah kalian fonis apakah setiap kita sholat itu seperti itu atau tidak? Nah, oleh karenanya kan para salafun soleh itu di dalam sholatnya berusaha untuk hadir, berusaha untuk khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Kenapa demikian? Karena sholat itu adalah mi'raj gitu loh. Jadi ketika Nabi SAW itu melaksanakan mi'raj ke Sidratul Muntaha, maka Nabi merasakan nikmat. Setelah dia merasakan kesusahan yang berturut-turut itu, maka kemudian ketika Allah berikan hiburan berupa mi'raj ke Sidratul Muntaha dan langsung melihat kepada Allah SWT. Di saat itulah Nabi SAW merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga ketika Nabi SAW disuruh, disuruh turun, maka Nabi SAW enggan untuk turun itu. Berat itu. Karena apa? Dia merasa nikmat sudah bersama Allah SWT. Maka di saat itulah kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kalau ya Muhammad, turunlah engkau belum selesai urusanmu di dunia. Dan aku jadikan setiap kenikmatan yang kau rasakan sekarang ini di dalam setiap sholatmu. Makanya kan Nabi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ingin dilaksanakan sholat atau sudah tiba waktunya untuk mendirikan sholat maka beliau berkata kepada Bilal, Ya Bilal, arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Senangkan aku dengannya wahai Bilal. Nah, jika sudah Rasulullah mengatakan ini bihaya Bilal, ah berarti sudah waktunya komat. Nah, jadi sholat itu roha, Sholat itu kesenangan, sholat itu kebahagiaan. Tapi kita masih pemula dan sebagai pemula, ya kita harus berusaha. Ah, bagaimana caranya? Usaha kita supaya kita itu mendapatkan kehusukan dalam sholat kita. Caranya adalah paling tidak ya kita itu khusuk di dalam empat tempat atau empat bacaan. Fahim? Nah, jadi untuk melakukan khusuan salat itu kata ulama, kata Imam Ghazali, yang pertama harus sempurna wuduknya. Ketika mau salat berlindung kepada Allah dengan cara membaca qul bin membaca setelah baca qul bin baca rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa rabbi yahdurun dibaca tiga kali. Dan itu Allahu akbar. Nah, ketika membaca takbir khusyuk. Usahakan khusyuk. Kemudian ketika membaca dua iftitah yang ada kata-kata seperti ini harus khusyuk. Fam inni wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ard. Ini wajjahtu. Fam, aku akan arahkan semuanya. Aku berhadap seluruh badanku, seluruh rohku kepada siapa? Kepada zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, jangan sampai ketika kita mengucapkan yang semacam itu pada Allah Ta'ala tapi hati kita kemana-mana gitu. Terus ketika apa? Ketika membaca Fatihah, Ia iyyaka budu, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku berhamba, aku beribadah, hanya untukmu ya Allah aku beribadah. Dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Nah, andainya waktu membaca ayat tersebut hadirkan hati kita supaya kita khusyuk pada waktu itu. Ditambah lagi ketika kita membaca tahiyat, ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, bayangkan Rasulullah di depan kamu. Nah, jadi usahakan seperti itu. Nah, supaya kita itu khusyuk, ketika kita sholat itu semua yang kita baca itu harus tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ingat maha pengasih kan? Apa artinya maha pengasih? Allah yang mengasihi kita. Nggak ada yang lebih mengasihi kita. Lebih dari Allah nggak ada. Kalau kita meninggal nggak ada orang tua itu mau mau ngikut kita, menyertai kita. Kesian anakku, baru sebentar hidup di dunia sudah diambil. Ah, aku mau nemeni dia ah dikubur misalnya, nggak ada. Nggak ada ceritanya begitu dari Nabi Adam sampai hari kiamat nggak ada. Begitu pula sebaliknya nggak ada. Tapi Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman. Orang tua begitu sayang kepada anaknya, Nabi begitu sayang kepada umatnya, induk daripada hewan itu begitu sayang kepada anak-anaknya dan itu semuanya karena satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi masih ada 99 rahmat sama Allah taala nah makanya dia dikatakan bahwa arhamur rahimin bahwa arhamur rahimin kemudian <clears throat> Lalu Fem. Nah, jadi seperti itu. Usahakan ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, hanya kepadamu ya Allah, aku menghamba, aku beribadah. Hanya kepadamu ya Allah, aku memohon pertolongan. Fem. Nah, jadi baca seperti itu diartikan, dihayati, dimaknai, diserapi artinya. Baik, dengan begitu sedikit demi sedikit terus kita akan menjadi khusyuk karenanya. Baik. Nah, jadi seperti itu ya. Terus <clears throat> Kemudian Alakin ah, nama uli tidali. Akan tapi ketika kita tidal diganti dengan tasmi. Kenapa demikian? Ah, ada filsafatnya. Ada ceritanya. Jadi sebabnya terjadinya. Kenapa kok kita itu membaca tasmi sami Allahu liman hamidah kan kayak nggak nyambung gitu loh. Allah akbar, Allah akbar sami Allah liman hamidah. Siapa yang bertahmid? Siapa yang memuji gitu. Kan kayak nggak nyambung gitu loh. Nah, jadi ternyata ada kisahnya dan kisahnya itu terus selalu sepanjang zaman diingat-ingat seharusnya. Dan itulah maksud dan tujuannya. Kenapa? Dia orang yang mulia. Dia orang nomor dua yang paling mulia di antara umat ini dan yang paling dicinta oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah mertuanya Nabi, sahabatnya Nabi, temannya Nabi, saudaranya Nabi, pelindung Nabi, pembantu Nabi, penyokong Nabi, pelipur lara Nabi, semuanya. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda dan semoga kita semuanya termasuk yang tergolong bersamanya nanti. Pen, satu atap bersamanya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seperti beliau inilah Fem, yang kemudian sebagian golongan itu mencaci makinya naudzubillah ya. Jadi kata Nabi Muhammad, apapun yang kalian sodakokan, walaupun sebesar gunung emas misalnya, kalian itu tidak bisa menyamai satu biji atom daripada amal-amal sahabat-sahabatku kata Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa kita menyamai mereka. Sudah kita alhamdulillah kita tidak sampai mengotori pedang kita dengan mereka. Ya jangan kotori lisan kita dengan kita berbicara tentang mereka. Oleh karenanya saya berzubat mengatakan eh, apa? Eh, wa fi naskutu anhu wa ajrul itihadi nusbitu. Jadi hendaknya kalian itu kalau sudah berkaitan dengan sahabat diam. Kenapa? Semua sahabat udul. Semua sahabat adil. Semua sahabat sigoh. Kalau sebuah sahabat yang mengatakan ini katanya Rasulullah, pasti kata Rasulullah. Tapi kalau tabiin perlu diteliti dulu. Tapi kalau sahabat enggak, langsung pasti kata Rasulullah Sallam. Ngerti enggak? Kenapa? Semua sahabat adil. Karena kekuatan pancaran cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pernah dipandang dan dilihat oleh mereka. Nah ini, saya bakal Bakar ini ceritanya beliau itu adalah seorang yang paling mengikuti ahlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ahlak yang paling diikutinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ijli min ijlalillahi ikrami zi syaibatin muslim termasuk daripada menghormat dan mengagungkan Allah SWT adalah kalau kita itu menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua nah makanya kan Nabi SAW dalam hadis lainnya mengatakan laisa minna man lam yuwakir kabirana walam yarham sayirana bukan termasuk golongan kami kalau dia itu tidak memuliakan yang lebih besar, lebih tua. Dan yang lebih tua tidak sayang kepada yang lebih muda. Fem, ya lebih muda. Nah, kalau lebih kecil saja banyak lebih kecil tapi lebih tua gitu. Fem, jadi lebih muda maksudnya, gitu ya, lebih muda usianya. Nah, jadi yang tua harus sayang kepada yang muda. Yang muda harus hormat kepada yang tua. Eh, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saya bakal Bakar ini sedang berjalan di sebuah lorong. Sayyidina Abu Siddiq ini tidak pernah ketinggalan sholat jamaah bersama Nabi. Nggak pernah ketinggalan. Hanya waktu itu saja. Fem, sebabnya apa? Sebabnya itu karena ketika dia itu berjalan, ada seorang yang tua jalan di depannya. Nah, dan dia termasuk ahlak yang baik itu kalau ada orang tua jalan, kita jangan sampai melewatinya. Apalagi gurunya kita mau depannya enggak. Eh, biarkan guru di depan. Kalau siang hari, kalau malam hari kita yang di depan. Kenapa? Karena gelap. Kalau terjadi apa-apa, biarkan kita yang dulu yang kena, jangan orang tua kita atau guru kita. Harusnya seperti itu. Nah ini karena ada orang tua di, di, eh, apa, berjalan di depan Syekh Bakar Siddiq, maka beliau itu berjalan di belakangnya. Tahu kan jalannya orang tua? Namanya juga orang tua sudah mau mati gitu ya. Nah, ya. Iya kan kalau sudah tua kan gitu jalannya kan pelan-pelan. Ya kan? Nah, jalannya pelan-pelan sehingga si Mbak Siddiq itu jalan pelan-pelan juga. Mau nyalip nggak enak karena bukan termasuk tradisinya, kebiasaannya. Tunggu tunggu sampai begitu lepas daripada ujung gang baru dia itu belok. Sedang saya Bakar Siddiq ke masjid. Nah, ketika sudah lewat bebas daripada orang tua itu, dia cepat-cepat tergesa-gesa menuju ke masjid supaya tidak terlambat sholat bersama Nabi. Ternyata Nabi masih ruku. Nah, sehingga apa? Ketika dia takbir, Allahu Akbar, dan dia masih rokok, Alhamdulillah, anak masih dapati rokaat juga. Gitu ketika itulah kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya dan diperintahkan oleh Jibril. Katakan, Sami Allahu liman hamidah. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan mendengar siapa yang memuji itu. Nah, ketika sholat, habis selesai sholat, maka Para sahabat Nabi bertanya, "Gaya Rasulullah enggak seperti biasanya?" Biasanya baca takbir. Dari mulai perpindahan rukun fi'li ke rukun fi'li yang lainnya kok ini baca tasmi? Ah, oh iya, ceritanya begini, diceritakan oleh Nabi SAW sendiri. Nah, itu termasuk kemuliaannya siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh karenanya semoga kita termasuk yang bersamanya nanti kelak. Nah, jadi ketika kita baca takbir besarkan Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Bukan makanan lebih besar, Mem, bukan orang lebih besar, mertua lebih besar, suami lebih besar, enggak, Allah lebih besar. Lebih besar dari segala-galanya. Makanya apa? Biarkan yang kita pikirkan waktu sholat adalah yang terbesar, yang teragung. Mem, karena apa? Allah lah yang menciptakan semua yang besar. Yang besar itu apa? Gunung besar kan? Bumi besar kan? Langit besar kan? Planet yang ada di atas sana besar kan? Tapi Allah yang menciptakan lebih besar. Dan besarnya kayak gimana? Nah, Itu nggak bisa dikaifkan bagaimana walhasil kita itu sangat yakin sangat beriman Allah taala berada di mana-mana Allah lebih dekat kepada kita Allah maha besar lebih besar daripada segala hal Allah maha lembut Allah maha perkasa Allah maha bijaksana Allah maha sabar Allah maha kaya Allah maha semuanya nah, kita harus meyakini semacam itu dan kita sebagai seorang hamba nggak berkutik kalau sudah berhadapan dengan Allah nggak berkutik buktinya Allahu Akbar <laughs> gitu. Hmm. Tahu kan Allah Akbar? Allah Akbar itu sama seperti ini loh. Kamu di depan Ustadz pakai sok-sok mau ngajar. Ngajar apa? Ngajar fikih lagi. Fikih apa? Fikih wanita ya. Dia banyak Ustadz segar. Misalnya Ustadz nggak nggak nyombongkan diri. Misalnya kira-kira kikuk nggak? Nah, kikuk dan nggak berkutik kan? Gitu. Bukan cuma kikuk aja gitu <laughs> Nah, kenapa? Ada yang lebih besar, ada yang lebih mengerti, ada yang lebih faham, ada yang lebih praktisi, ada yang lebih uh, ahli dan sebagainya kan? Nah, ini Allah Taala lebih semuanya. Lebih mulia, lebih sabar, lebih semuanya. Yang kau pikirkan siapa? Makanan. Allah lebih lezat. Allah yang ngasih makanan itu. Allah yang ngasih lezatan. Paham? Apa yang kau pikirkan? Dunia. Ah, Allah yang ngasih dunia. Jadi semua yang kau pikirkan itu cuma diingat. Maya Allah Akbar, Allah Akbar ingat. Allah Maha Besar. Jangan waktu waktu kita sholat baca fatihah. Misalnya terlintas sesuatu yang selain Allah makanan dan minuman supaya nggak terus menerus diingatkan sama Allah Taala. Waktu mau rokok Allah Akbar ingat Allah Maha Besar. Allah itu lebih besar pada apa yang kamu pikirkan. ketika rokok mungkin terlintas lagi pikiran-pikiran enggak enggak. Nah, akhirnya diingatkan lagi sama Allah liman hamida. Nah, jadi itu maksudnya tujuannya itu kenapa kok dibaca takbir? Kok tidak dibaca istighfar? Kok tidak dibaca la ilaha illallah? Kalau semua dibaca istighfar sumpama maka yang terpikirkan selalu dosa. Selalu takut. Berarti apa? Janibul rojaknya itu terlupakan padahal Allah Ta'ala itu mahrahman, mahrahim. Nah gitu. Tapi kalau Allah Akbar, nggak ada kaitan sama ini, nggak ada kaitan sama itu. Tapi Allah itu lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan waktu sholat? Kan hebat kan kita? Pem kemarin itu beberapa waktu yang lalu itu dibuat sebuah penelitian. Dibuat sebuah penelitian tentang kapankah manusia itu menggunakan fem pikirannya dengan penggunaan yang maksimal. Nah, kapan? Waktu belajarkah? Waktu tidurkah? Waktu ngomongkah? Waktu berdiskusi? Waktu menulis? Atau waktu masa? Atau waktu apa gitu? Subhanallah ternyata Fem. Waktu yang paling banyak menggunakan pikiran itu adalah ketika kita sedang sholat. Gitu. Coba lihat. Semua pikiran yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya ada dalam sholat. Ini. Jadi semua pikiran yang nggak pernah terpikirkan dalam sholat, ah, kita pikirkan. Nah itu loh maknanya. Makanya supaya tidak sampai apa yang kita pikirkan itu berlanjut, ah, diingatkan Allahu Akbar. Allah itu lebih besar, lebih besar dari segalanya, lebih besar dari pertua, lebih besar daripada istri, lebih besar daripada suami, lebih besar daripada semua yang kita pikirkan. Itu maksudnya gitu. Nah, itu diantara filsafatnya. Kemudian kita baca di Gudelijen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin salatu wassalamu syafil anbiya ursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pulang sama mama. ya. Pulang sama mama. Gal. Gal Allah Ta'ala fi surat Nisa mazilna fi fasli atani fi huquqi zawj alwajiba ala zawjah ila an gal gal Allah taala fi surat nisa lirijali nasibun mimmaktasabu nisa'i nasibun mimmaktasabna Allah taala berfirman di dalam surat nisa lirijali bagi laki-laki nasibun mimaktasabu mempunyai bagian daripada apa yang mereka telah kerjakan dan upayakan. Walinisa'i nasibun mimaktasabna begitu pula para wanita juga berhak mendapatkan bagiannya daripada hasil upayanya. Ai maksudnya di sini adalah lirijali sawabun bisa babi ma'am iluminal jihad. Bagi laki-laki itu mereka berhak mendapatkan pahala dengan sebab apa yang mereka kerjakan daripada jihad. Walinisa sawabun dan perempuan juga mempunyai pahala. Mimagtasabna daripada apa yang mereka sudah usahakan min hifdi furujihinna daripada menjaga kemaluannya wa taatillahi dan taat kepada Allah wa taati azwajihinna dan taat kepada sua, suami farrijalu wan nisa'u fil ajri fil akhirati sawa maka laki-laki dan perempuan di dalam pahala itu sama Nah, jadi di sini maksudnya menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allah taala itu maha adil. Allah taala memberikan modal kepada seluruh hambanya, baik yang laki maupun yang perempuan, yang tua maupun yang muda, semuanya adil. Coba lihat. Yang muda mungkin dia itu lebih kuat fisiknya. Sehingga apa? Sekira kalau kita melihat kepada kekuatannya, harusnya anak muda itu lebih banyak ibadahnya daripada orang tua kan? Tapi ternyata nggak seperti itu. Justru orang tua itu lebih banyak ibadahnya ketimbang yang masih muda. Kenapa? Orang tua sudah mengerti bahwasanya sebentar lagi dia akan mati. Yang muda dia belum mengerti. Karena apa? Disangkanya kematian itu masih lama. Kematian itu identik dengan ketuaan. Itu perkiraan anak muda. Makanya dia itu belum mau ibadah cepat. Nah, coba lihat. Orang tua itu kan kalau sudah 40 ke atas, ah lebih banyak beribadah daripada sebelumnya. Berbeda dengan anak-anak muda gitu loh. Coba lihat kalau sekarang kita itu membuat sebuah penelitian yang istiqomah melaksanakan sholat subuh jamaah itu kan para camat. Siapa camat? Fem, orang-orang tua semuanya calon mati semuanya. Coba lihat. Mana anak mudanya? Nah, disitulah Allah Ta'ala itu memberi keadilan. Yang muda dilupakan kematian. Yang tua diingatkan kematiannya. Tuh, adil kan? Fem. Yang kaya, dengan kekayaannya dia itu diberikan modal oleh Allah Ta'ala. Tapi yang miskin, apakah berarti nggak ada modal yang bisa men, bisa menyaingi modalnya orang kaya? Ada. Apa itu? Apa itu? Yang namanya niat itu lebih baik daripada amal. Nabi SAW bersabda, niatul mar'i khairun. Nah, niat saja. Ada orang kaya membagi-bagikan uang. Ah, begitu kita ngelihat, kita niat. Ya Allah, kalau aku kaya juga seperti dia, aku bagikan lebih banyak lagi. Ah, dicatat deh sama Allah Ta'ala. Seperti dia itu, berbuat seperti seperti orang itu. Enak kan? Niat saja, tinggal niat. Fem, tapi jangan niat itu pada tempatnya. Jangan niat ada orang kawin, anak ah, niat kawin ah gitu. Ah, jangan. Fem, <laughs> niat itu pada tempatnya. Ada orang yang sodako, kita niat. Kalau semua kita seperti dia, aku akan sodako. Ada orang mengajar, kita niat. Kalau seumpama aku bisa mengajar seperti dia, aku akan mengajar. Kita melihat orang yang buat pesantren, kita niat. Kalau aku mampu nanti, aku akan bikin pesantren. Nah, itu niat kita itu akan dicatat. Dengan dasar pernah suatu waktu ada sahabat Nabi yang miskin, nggak punya. Tiba-tiba dia keluar dari rumahnya bermaksud dan bertujuan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bersabda kepadanya, apa yang kau lakukan? Sehingga aku melihat malaikat itu belum selesai hingga kini menulis pahalamu. Kata Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan sesuatu yang besar. Tapi pasti ada yang kau lakukan. Coba kamu ingat-ingat. Dari mulai keluar rumah sampai ke tempat ini. Apa yang kamu lakukan? Hanya dia ingat-ingat, ya Rasulullah, aku tidak ingat melakukan apapun juga. Cuma aku sedang berjalan saja. Cuma terlintas dalam hatiku. Ketika aku melewati gurun pasir menuju tempatmu ini, aku berkata dalam hatiku, Ya Allah, kalau seumpama gurun pasir itu kayak menjadi emas untukku, maka Niscaya aku akan bagi baikan kepada para sahabat Nabi yang sedang kelaparan sekarang ini. Apa kata Muhammad? Itulah sebabnya. Aku melihat malaikat itu belum tuntas sampai sekarang mencatat amal ibadahmu itu. Nah, di situlah kemudian Nabi Nabi SAW bersabda, niatul mar'i khairun. Ah, ternyata Allah Ta'ala adil kan? Ah, tapi orang kaya, ya kalau begitu, aku juga niat saja. Nggak usah sodako, niat aja. Niat sodako gitu. Apalagi dia punya. nggak diterima sama Allah Ta'ala. Adil nggak? Adil dia harus mengeluarkan uang. Orang miskin nggak mengeluarkan uang, cuma niat saja modalnya. Nah, jadi semuanya adil. Begitu pula laki-laki dan perempuan adil. Coba lihat. Laki-laki itu hak yang terbesar setelah Allah dan Rasulnya itu adalah orang tua. Orang tua paling besar. Fahim? Sedangkan istri itu perempuan yang sudah bersuami Hak yang terbesar setelah haknya Allah dan Rasulnya itu adalah suami. Apakah adil? Adil? Coba kita lihat. Yang namanya ibadah itu kan selalu dilakukan itu dengan cara susah payah. Melawan hawa nafsu. Pasti itu. Nggak ada ibadah yang kita lakukan dengan tanpa melawan hawa nafsu. ya Seperti yang kamu pikirkan saja. Disangkanya semuanya seperti niat gitu. Fem, Kawin seperti niat. Makanya banyak hoyal kalian gitu. Nah, disangkanya kawin itu enaknya saja malam MP aja yang diingat-ingat itu. Nah, jadi kawin itu bukan cuma itu. Kawin itu nanti ada gesekan-gesekan, ada tahapan-tahapan adaptasi, ada tahapan-tahapan yang membosankan, tahapan-tahapan yang memuakkan, ada tahapan-tahapan berkelahi, dan sebagainya ada kayak gitu. Eh, mana yang dengan iparnya, mana yang dengan mertuanya, mana yang dengan suaminya suka beginilah, sifatnya begini, yang istrinya juga seperti itu dan sebagainya. Itu banyak istrikan-istrikan itu. Makanya, pem sholatnya orang yang sudah bersuami itu, pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat daripada sholatnya orang yang belum kawin. Kenapa? Karena orang yang sudah kawin itu pikirannya lebih banyak tergunakan daripada orang yang belum kawin. Pem Jadi seperti kalian, Kalian nggak punya suami. Fem. Sehingga apa? Yang dipikirkan kalian apa? Kalau nggak makan, minum. Nggak minum, nunggu jodoh. Udah. Tidur atau sinau. Yang mikirkan sinau atau belajar itu sedikit sekali. Kebanyakan makanan, tidur, kapan selesai, kapan tidur, kapan ah itu. Ya kan? Nah, tapi kalau orang sudah kawin lain yang dipikirkan. Nanti marah lagi nggak ya suamiku ya? Nanti aku harus gimana ya? Nanti gimana? Oh, semua dipikirkan. Banyak hal dipikirkan. Begitu pula suami juga memikirkan tentang anaknya. Pagi punya anak satu. Makanya kan dulu ada orang tua yang begini. Mungkin ya kalau sudah kawin jadi enak ya. Hidupnya jadi enak. Kawin banyak masalah. Oh mungkin ya, nanti kalau sudah punya anak jadi lebih tenang ya. Punya anak satu jadi masalah. Terus kemudian dalam pikirannya timbul lagi, oh mungkin ya kalau sudah anaknya dua, mungkin lebih aman, lebih enak, lebih tentram. Punya anak dua, tambah lagi masalah. Oh mungkin ya kalau sudah anak-anak sudah kawin, lebih tenang, lebih enak hidupnya. Punya anak lagi, Fem, anaknya kawin, punya cucu, lebih banyak yang dipikirkan. Nah begitu, nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Karena apa? Memang kita hidup ini bukan untuk keinginan kita tapi kita hidup ini dengan keinginan Allah. Dan manusia itu sebagai pelaksana dan, dan bukan sebagai apa? Perencana atau sebagai penentu apalagi. Enggak. Kita sebagai pelaksana. Cuma melaksanakan aja. Allah yang menentukan. Kamu harus gini, gini, gini, gini. Allah yang tentukan. Jangan dilawan. Nanti enggak? Kalian tinggal lawan nanti susah sendiri. Paham? Anak enggak mau, anak begini, susah. Nah, susah dia hidupnya. Eh, selalu dalam kesusahan. Pasti. Kenapa? Allah nggak berkehendak seperti itu. Nah, jadi serahkan semuanya pada Allah. Jalani seperti air. Nah, nikmat jadinya. Nah, disinilah maka kita tahu, oh ternyata orang yang sudah kawin itu banyak permasalahannya loh. Oh, kalau gitu kita syukur dong belum ada jodohnya. Nah, harusnya seperti itu. Kalau sudah ada jodohnya, kamu harus siap-siap. Mulai saat ini, ketika kamu sudah melaksanakan perkawinan, bakal banyak kejadian-kejadian yang kamu tidak pernah mengalaminya sebelumnya. Pasti itu, pasti nggak mungkin nggak. Kalau nggak itu berarti mimpi itu namanya. Kawinnya juga mimpi. Malam MP-nya juga mimpi namanya. <laughs> nggak mungkin. Selama di dunia, selama itu pula kita pasti akan uh, akan diuji dan dicoba oleh Allah Taala. Nah, makanya di sini kenapa sih dikatakan adil? Coba lihat saya katakan tadi, landasan ibadah itu selalu dilakukan itu dengan berat. Kenapa? Karena kita diliputi oleh hawa nafsu. Nafsu kita itu mengajarkan kita buat enak terus, senang-senang terus. Itu nafsu. Pem enakan tidur apa enakan belajar? Tidur. Enakan makan apa belajar? Pem, enakan tahajud apa enakan ngorok? Berarti ngorok semua ya. Nah, kenapa demikian itu loh? Hawa nafsu. Nah, sekarang begini. Kalau kalian sebagai istri, kalian sebagai istri harus tunduk kepada orang tua. Ya wajar. Kenapa? Orang tua yang melahirkanmu, orang tua yang mau berbuat baik kepadamu, bahkan orang tua itu yang paling perhatian kepada kamu. Sehingga kalau kamu perhatian kepada mereka, ya wajar. Ngerti ya, Wajar. Orang berbuat baik kepada orang yang baik. Wajar kan? Wajar. Yang tidak wajar itu berbuat baik kepada orang yang nggak baik berbuat baik kepada orang yang baru kenal. Nah itu nggak wajar. Nah, ibadah itu nggak wajar. Bukan wajar. Nanti kalau sudah sampai baru kita katakan wajar. Sekarang belum wajar. Sehingga apa? Kalau kalian bisa bisa apa? Bisa merasakan wajar nggak wajarnya itu bisa merasakan. Kenapa? Kalian ada istirahatnya kan, sholat. Ketika kamu itu haid kan istirahat sholatnya. Sehingga ketika dibanguni, eh, eh, gum, gum, head. Nah, gitu. Iya. Nah, Ustaz pengen ngomong kayak gitu, tapi nggak bisa-bisa. <laughs> Habis kita nggak head gitu <laughs> Ya kan? ah itu loh. Ngerti? Jadi ternyata apa? Ternyata ada juga ibadah yang disyukuri. Alhamdulillah aku lagi head. Ah gitu. loh. Sehingga apa? Aku nggak sholat, nggak capek-capek udu, nggak capek-capek badakan nggak pakai dipecut dan sebagainya. Nah, jadi head itu alhamdulillah ada syukurnya gitu. Iya kan? Ya pasti ada sebagiannya kan ada. Mungkin ada yang nggak seperti itu. Itu loh maksudnya. Semua ibadah itu dilangsungkan itu dilaksanakan dengan melawan hawa nafsu dulu, baru kita laksanakan. Terpaksa gitu loh alias terpaksa. Semua ibadah terpaksa. Kamu di pondok terpaksa, kamu sholat terpaksa, kamu belajar terpaksa. Semua orang itu rata-rata seperti itu. Oleh karenanya nanti yang terpaksa itu, yang banyak keterpaksaannya di dunia, nanti banyak senangnya di akhirat. Nah, kenapa? Karena hawa nafsu itu harus dibendung. Hawa nafsu itu harus kalahkan. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam, dalam Al-Quran, God aflahaman, wa God khobaman. Nah, jadi God aflahaman, jadi beruntung mereka yang melawan, mereka yang membersihkan hatinya, melawan hawa nafsu itu beruntung. Nanti beruntungnya kita tahu nanti gitu, bukan sekarang Nah, oleh karena itu, kalau seorang istri suruh diperintahkan untuk taat kepada orang tua, biasa. Tapi bayangkan, kamu nggak kenal sama suamimu. Nggak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Nggak pernah dia berbuat baik kepada kamu. Eh, ternyata kamu nggak boleh membantah nggak boleh minta, nggak boleh bikin marah, harus nurut, mau keluar harus izin. Emang siapa dia? Ah gitu. Aku aja sama orang tua nggak begitu. Aku diperintahkan untuk supaya izin sama dia. Nah, di situ loh letaknya ibadahnya itu di situ. Paham? Nah, makanya kan kesian deh perempuan sahabat Nabi yang datang kepada Nabi. Maksudnya mau niru-niru sahabat Nabi yang laki-laki. Eh, di mana kan banyak sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina ana?" "Anta fil jannah." Datang lagi, "Aina ana?" "Anta fil jannah." Nah, ada seorang perempuan, mungkin sahabatnya, istrinya sahabat yang pernah berkata begitu kali ya, gitu. Faham? Akhirnya dia mau niru-niru. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina ana?" Gitu. "Di mana aku?" Faham? Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? "Jannatuki wa naruki fi yadi zawjiki." Nerakamu dan surgamu bukan tergantung pada aku kalau lakimu iya, aku tinggal bilang saja, aku tinggal ridho aja. Tapi kalau kamu, enggak. Tergantung kepada suamimu. Mem. Kalau suami ridho kepada istrinya, maka pasti Allah ridho. Mem. Kalau suami sudah ridho kepada istrinya, lalu dia meninggal dunia, pasti dapat surga yang paling tinggi. Nah, tapi kalau suami istrinya itu belum meninggal, sementara suami sudah meninggal duluan, nah itu yang celaka itu. Ya tergantung Tergantung bagaimana suaminya kepada dia. Gitu. Nah, ngerti nggak? Itu loh maksudnya. Nah, berbeda laki-laki. Sekarang kan banyak laki-laki itu mantu-mantu yang diadukan fem oleh ibunya ini kurang ajar nih mantuku ini. Anakku laki-laki aku yang melahirkan gara-gara kawin sama si itu, si dia tuh gitu. Enggak kurang ajar sama aku, lebih mengutamakan dia dan sebagainya. Aduh. Rem, oh ternyata kalau kita baik sama istri itu biasa. Kalau baik sama orang tua setelah kita itu ber, setelah kita berumah tangga, ah itu luar biasa. Ngerti nggak? Sehingga kenapa kalau laki-laki itu hak yang terbesar ada orang tua, kalau perempuan itu hak terbesar ada suami. Kalau seumpama dikatakan laki-laki itu hak yang terbesar orang tua, uh, bukan orang tua tapi istri misalnya, Paham? Ah, itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau orang tua itu luar biasa. Paham? Ingat kan? Bagaimana ceritanya? Tentang tiga orang yang lepas daripada gua setelah ada batu yang menutup. Kemudian mereka itu bertawasul dengan amal. Di antaranya mereka ada salah satu yang berbakti pada orang tuanya kan? Apa ceritanya? Ceritanya itu dia itu orang yang fakir, orang nggak punya. Fem, tapi suami ini suami yang soleh. Dia selalu mengutamakan orang tuanya melebihi daripada istrinya, melebihi daripada keluarganya. Sehingga suatu waktu kebiasaan dia itu kalau dia itu habis memerah susu, susunya itu dibawa dulu ke orang tuanya. Kalau sudah mereka puas, minum baru sisanya itu dibawa kepada istri dan anak-anaknya. Pada waktu itu ketika dia bawa, ternyata orang tua sudah tidur. Sehingga dia pegang dalam keadaan berdiri. Di masa-masa yang sangat dingin pada waktu itu, musim dingin. Dia pegang terus sampai orang tuanya itu bangun baru kasih minum. Sementara anaknya yang masih kecil-kecil itu karena kelaparan nangis, gak dipedulikan sama dia. Mau nangis, mau mati gak peduli, yang penting orang tua dulu. Ya Allah kalau semua diterima amalku itu mendahulukan orang tua daripada keluargaku, maka lepaskan kami daripada kesulitan ini. Subhanallah, langsung terlepaskan dari batuknya itu ain. Jadi seorang suami yang mendahulukan orang tua. Siapa istri? Istri itu orang lain. Dicerai ya orang lain. Nanti enggak? Tapi orang tua bisa dicerai. Orang tua bisa dicerai. Nah, jadi ingat. Kalian sebagai calon-calon istri dan calon-calon ibu yang solihah. Kalian harus menjadikan suami kalian itu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Dahulukan orang tuamu. Jangan dahulukan aku. Nanti enggak? Punya sesuatu yang berharga. Kasih orang tuamu. Jangan kasihkan aku. Kasih tahu begitu. Nah, jangan kamu itu berusaha mau, mau, mau merebut uh, suamimu daripada ibunya. Jangan. Kamu nggak punya andil apa-apa. Ibu itu punya andil. Kalau kamu nggak punya andil apa-apa. Berbeda kalau semau kamu kepada suamimu. Siapa yang, punya, yang memberikan kemuliaan? Suami. Kenapa? Kalau seumpama seorang anak perempuan ya bersama orang tuanya sampai mati dua-duanya ayah ibunya. Sampai dia mati pun, maka dia itu dalam keadaan tidak mulia dan tidak sempurna. Kenapa kesian ya? Meninggal nggak sempat kawin. Ya tidak? ya apa tidak? Siapa yang bisa melepaskan kamu daripada perkataan orang itu? Hah? Suami, ada suami yang bikin-bikinan? Dibikin dari balon kali gitu. Hah? Nggak bakal bisa. Fem, begitu lewat dari waktu dia kawin, doakan sama orang-orang banyak, ya, semoga ya dapat jodoh ya, gitu loh. Fem, orang tuanya pusing memikirkan, apalagi dirinya sendiri, ya kan? Nah itu, sampai dapat suami. Ah, suami itu adalah luar biasa nikmatnya. Fem, sehingga kamu itu nanti kalau sudah kawin, nggak ada suami kamu itu dipanggil dengan namamu. Kalau seumpama kamu suaminya Pak Muhammad, ya Ibu Muhammad nggak ada yang namanya Pak Muhammadnya dipanggil Pak Sofia gitu. Nggak ada. yang istri bawa namanya A, ayah atau suaminya gitu loh. apa dia itu bapak keluarga, pemimpin keluar keluarga. Dia yang disebut gitu loh. Siapa yang memberikan pengayoman? Siapa yang memberikan pengamanan? Siapa yang memberikan eh, apa? ketika dia itu merasa takut, siapa yang memberikan pengamanan? Suami. Fem, siapa yang memberikan nafkah? Suami. Siapa yang memberikan rumah? Suami. Ah, itu semua nikmat yang tidak bisa kalian tutupi dengan apapun juga. Oleh karenanya Allah Ta'ala mewajibkan kepada seorang istri itu untuk taat kepada suaminya. Nah, jadi semoga kalian semuanya termasuk istri-istri yang solihah. Yang tidak pernah bantah pada suaminya. Tidak pernah marah pada suaminya nggak pernah meminta pada suaminya. Tapi suaminya sangat baik kepada kalian. Suaminya sangat bisa memimpin kalian. Suaminya sangat bisa mengarahkan kalian kepada ridho Allah dan kepada ketaatan kepada Allah. Dan semoga kita semuanya termasuk dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW bisa mengamalkan dengan isi syariat ini. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dimudahkan melaksanakan akhlaknya Nabi. Semoga kita semuanya termasuk yang dijadikan sebagai tauladan bagi umat ini. Al hadiniyah wa kiniyatin saliha wa alamana wa sallallahu al fatiha Ya Rabbana atarafna. Ya